Selamat pagi dengan dengan Bapak Freddy. Ya. Silakan. Menurut saya gini Bu, apa selama ini BPN amat kena kecolongan. Ya tapi kalau kecolongan dalam dalam masalah mengawasi, ya tidak harus memasukkan tambahan prosedur di dalam hal pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini. dan sifatnya monitor di saja dengan monitoring pelaporan ya kalau begitu caranya ya saya kira itu kurang bagus ya Bu ya nah, gitu. terima kasih Pak Freddy